Kalau yang kurang kita 再见。

sekolahnya kalau kita kalau kita Ramalho. udah ada? Ada Sukma. Dari Babsen. Jihan. Ya, Ardian Sadam Wahyu. Siti Nur saya ada pak tulis tahu dan ada tangan uang pak kalau pak sih sini deh pak sudah ada pak Wendy Wandi Pijeri Bakari Mana? sudah ada pak Rifki Rifki Tidak tahu pak Nurmala Anda absen Asar Maik Bukan Kita tahu di mana dia sekarang silakan pulang. apa? sampai maaf, kita tidak ada teman kita.

kemarin saya sudah panggil. Mana dia? Ah, ketawa, ketawa. Ketawa, ketawa. Apa? jangan jangan sampai tidak cukup gaji itu bisa kok ya bisa kok ya. yang kita lebih

pasangan-pasangan bagaimana khotbah orang penista tidak pengen itu apa yang keramat ada keramat itu mana keramat keramat keramat nggak tahu begitu sama kritik dua aja keramat keramat itu dia pak

tinggal senak Hahaha.